Pak Andre, selamat pagi. Pagi. Ya, silahkan. Saya mau kasih komen tidak benar. Karena saya sudah menemui banyak sekali dokter yang keturunan yang memang benar bagus. Oke, artinya mereka pun lulus dari universitas negeri. Jadi eh, mohon untuk introspeksi uh, bagi mahasiswa yang tidak lulus tersebut mungkin ada beberapa hal yang dia menyebabkan dia tidak lulus bukan karena eksis itu aja. Saya setuju dan saya setuju itu tidak eh, tidak rasialis ya, tapi memang seleksi perguruan tinggi negeri ini kok udah cukup bagus kok karena memang banyak warga keluaran juga yang sudah jadi dokter yang bagus itu aja kasih. oke Pak Yopi selamat pagi Mbak ya silakan selamat pagi Mitra PTN ya ya kalau saya sih setuju nggak setuju ini indikasi memang itu ada mayoritas minoritas itu ada Setuju, setuju, nggak setuju indikasi. Men, eh, nah, mungkin dari eh, Departemen pendidikan kan perlu selidiki apakah benar, apakah tidak benar. Karena indikasi itu sudah ada dalam segala hal kan ada mayoritas dan minoritas. Saat ini yang harus kita kita apa apa kita selesaikan, kita perbaiki, nggak ada lagi istilah mayoritas minoritas. Semua bangsa Indonesia hak kedudukan yang sama itu pintar maupunnya semuanya kepalanya hitam sama, makannya nasi jadi punya hak yang sama. Jadi nggak ada istilah mayoritas, minoritas. Yang ada adalah kita bangsa Indonesia. Jadi perlu diselidiki, dipelajari, memang betul apa ada apa enggak. Itu aja saran saya. Terima kasih. Pak Gunawan, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Menurut saya sebaiknya itu eh, etnis, agama, itu tidak usah dicantumkan. Itu jauh lebih baik. Karena untuk apa? Hubungannya apa dengan penyaringan mahasiswa dengan etnis kok harus dicantumkan kalau memang tidak punya indikasi ke arah situ hmm. itu ke kan satu juga agama urusannya apa agama di, harus dicantumkan kadang-kadang pada beberapa eh, seleksi gitu itu saya rasa agama maupun etnis itu sebaiknya tidak dicantumkan demikian makasih ya. bagaimana komentar anda ibu Diandra Diandra ya mbak oh ya oke okay. Diandra silahkan Oh, ini gitu. iya, Mbak, itu tadi komentar yang tadi itu banyak kecemburuan ya Saya sebagai bagian dari perguruan tinggi negeri nah, eh, di Jakarta eh, di, eh, di apa, khususnya UI gitu ya uh, Itu nggak benar, uh, bahkan bukan hanya ke dokter aja fakultas-fakultas eh, yang lain itu banyak dinominasi oleh etnis terutama etnis Tionghoa eh, ya gitu salah satu bahkan dosennya pun didominasi oleh apa kadang-kadang kita justru orang yang katanya selalu di itu di mayoritas mayoritas itu justru kita malah seperti terkecilkan apa di apa apa di diskriminasi gitu ya ke, ke, ke, kelihatannya gitu ya jadi nggak benar jadi pokoknya itu tergantung prestasi siapa yang uh, memang memang bisa bisa lolos itu diterima jadi sekarang kan tidak ada lagi uh, apa eh, kalau zaman dulu mungkin iya kata kata orang-orang senior saya misalnya mungkin paman atau anak saya mungkin iya tapi sekarang ini enggak loh kalau siapa aja yang di, diterima dari etnis manapun, agama manapun diterima. Saya, eh, salah satunya ada satu fakultas yang saya tahu itu didominasi oleh etnis tertentu, bahkan dosen-dosennya kebanyakan dari situ. Berarti mereka itu diakui. Jadi jangan ada rasa kecemburuan itu sehingga apa mengada-ngada. Begitu aja Mbak. Terima kasih. Iya, Pak Iwan. Oke, okay. uh, eh, saya nggak setuju sama penafsiran barusan karena saya juga mengalami hal yang sama cuman saya nggak sebutin lah ya eh, dari universitas mana bahwa waktu nyaring ke perguruan tinggi harus dicantumkan eh, KTP nah KTP itu kadang-kadang ada identifikasi mengenai etnis seperti itu jadi eh, kalau seperti itu saya pikir terus e, universitas kita nggak transparansi juga nggak profesional sehingga saya setuju dengan statement bahwa apa kalau seperti itu eh, bagaimana seorang dokter eh, bukan bukan kita memilih seorang dokter ahli yang bisa eh, menyelamatkan manusia tetapi apa apa bisa dilihat dari unsur-unsur yang yang dalam <clears throat> tanda petik seperti itu harusnya kita lebih profesional untuk hal, hal seperti itu sehingga bangsa kita lebih maju lagi terima kasih Pak Iwan terima kasih Pak Andi selamat pagi pagi. Pak. Halo Pak, Pak Bu. Iya silahkan. Kan- saya ada ada sedikit pengalaman juga. Tiga tahun yang lalu pada waktu anak saya mendaftar di eh, UI juga di kedokteran. Anak saya bukan orang bodoh, tapi ternyata juga tidak diterima. Namun kebetulan keterima di salah satu universitas dengan beasiswa dan sekarang sudah hampir lulus. Saya melihat bagaimana anak anakuh eh, anak -anak pintar ini tidak bisa masuk ke UI karena terganjal dengan masalah etnis. Demikian Bu, terima kasih. Oke, okay. Pak Ronald. Ya, selamat pagi. Silahkan Pak Ronald. Ya, saya juga keturunan dari etnis Tionghoa. Saya merasa itu bukan suatu diskriminasi ya, nggak masalah sih dicantumkan agama atau etnis. Yang penting sistemnya aja untuk menerimanya diperbaiki. Jangan sampai ada eh, yang tidak benar gitu karena kebetulan juga istri saya yang keturunan etnis tiongkok juga diterima kok di Universitas Indonesia ya makasih pagi Pak Anton pagi itulah Indonesia gak usah jauh-jauh Bu pilot-pilot terbaik kita itu semua flatnya di luar negeri justru yang kita itu kalau masalah kesehatan dibodoh-bodohin sama orang luar orang kita kalau mau berobat pasti ke Singapura, ke Penang. Indonesia ini selamanya masih selalu dia bilang free non free. Ini selalu diskriminasi. Coba kalau kita naik pesawat-pesawat luar negeri itu ya, kita main long trip ke Eropa, itu pesawatnya, pilot-pilotnya, kapten-kaptennya itu orang Indonesia loh. Mereka terbang begitu bagus loh. Indonesia susah lah kalau masih diskriminasi kayak gini terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Ya, silakan komentarnya. Saya kebetulan alumni UI juga ya, tahun 70-an ya. Itu menurut saya memang itu dari dulu udah ada. Ya, yang kedua itu saya yang kurang setuju juga ini universitas membedakan agama muslim sama non muslim. Ini kan salah. Jadi ini sekolah agama atau sekolah apa gitu ya. Begitu belum daerah, turunan, ras, itu mesti diatur semua menurut saya itu ya dah kira-kira komentar saya itu sejak tahun, tahun 69 udah ada itu ya tapi saya nggak tahu ya selanjutnya begitu juga saya kebetulan sekolah di UI dua kali ya. jadi saya tahu banget itu masalah itu ya oke terima kasih Bu terima kasih Pak Adi Pak Teddy selamat pagi selamat pagi ya Ya tadi Bapak tadi juga menjelaskan itu betul ada Jadi memang soal etnis itu tidak bisa dipungkiri tapi jangan lupa bapak-bapak yang protes. Orang kita aja kalau mau bikin bisnis sama etnis Cina itu ditolak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy Pak Ali, ya, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya, saya, saya percaya itu masih ada sampai sekarang. Ya, kalau untuk yang eh, kedokteran, sekolah notaris, mungkin hanya orang-orang tertentu yang dipilih gitu ini memang、uh, eh, mentalnya masih mental penjajah ya mental feodal bangsa ini nggak bisa pernah maju nggak belajar dari、uh, eh, bangsa lain gitu orang-orang yang pintar-pintar di sini pada keluar sehingga devisa juga keluar ya kan nah ini semua karena memang Uh, pemimpinnya juga yang nggak punya visi nggak punya prioritas yang mana yang harus dibenahi Ya mudah-mudahan kita doakan saja lah lebih baik nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Ibu Lisa, selamat pagi. Pagi. Ya, jadi... Monitor radionya boleh dikecilkan dulu Ibu. Baik, jadi saya juga kebetulan lulusan dari Fakultas Perangkat Indonesia dan sejujurnya kalau menurut saya sebaiknya orang tua tidak terlalu banyak banyak memiliki pasangan terlebih dahulu gitu. Karena untuk masuk ke sekolah di Indonesia itu memang tidak mudah. Banyak orang yang berprestasi tidak bisa masuk juga. Ketika orang ujian tidak pasti 100% kalau dia sudah menyiapkan dengan mereka akan masuk. Karena namanya pintar di Indonesia itu banyak. Tidak hanya satu, dua, tidak hanya sedikit. tapi ada banyak sekali. Dan belum lagi faktor keberuntungan juga sangat berperan penting ketika kita menikah dengan ujian gitu jadi Anda jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal aneh-aneh seperti kata kata karena sejujurnya kalau Anda memulai etnis apa etnis apa di angkatan saya sendiri etnis yang dikatakan minoritas itu sebetulnya justru banyak sekali di kampus saya dan agama yang dibilang katanya sedikit biasa di fakultas lain di kota saya banyak jadi sebaiknya bapak coba atau ibu tolong dipertimbangkan kembali bisa konfirmasi terlebih dahulu pada fakultas saya sebelum anda menjelek-jelekan fakultas kami terima kasih terima kasih ibu Lisa bapak Mufala selamat pagi selamat pagi mbak ya monitor radionya pak kecilkan dulu pak ya sudah sudah Halo. Silakan Pak Mufala. Begini Mbak eh, dalam semua proses pendaftaran itu kan memang ada formulir yang harus kita isi. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah demi pendataan itu semua diketahui dari masuk nama, keturunan, dan kemudian eh, agama. Kenapa harus dipandang selalu negatif sebagai bentuk diskriminasi,、uh, eh, peluang untuk melakukan diskriminasi? Dihadapi saja secara dewasa kapan bangsa ini akan eh, bisa dewasa kalau hal-hal yang semacam itu senantiasa dihubungkan pada eh, potensi-potensi negatif tadi itu eh, kecurigaan dan lain-lain saya pikir itu sesuatu yang wajar dan lumrah saja lah orang kita mau bikin rekening saja ditanya kok ini agama dan, dan、uh, nama orang tua dan seterusnya saya pikir ya, dibutuhkan kedewasaan untuk menyikapi saja. Dan kalaupun terjadi nanti diskriminasi, toh kontestasi sosial juga akan menjawab, akan menemukan bahwa eh, hukumnya juga akan ada dengan sendirinya. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Mufala. Selamat pagi untuk Pak Dilan. Ya, selamat pagi, Bu. Silahkan. Ya, ini memang cukup ironis ya, Bu, ya. Kenapa? Karena memang kalau kita tahu, ya administrasi ini memang sangat penting Bu cuman eh, kalau kita lihat selama ini yang terjadi kalau sudah ini Cina, Cina yang ini eh, yang berkuasa itu selalu melunjak Bu <laughs> ya kita lihat seperti itu begitu Bu terima kasih Bu baik terima kasih Pak Dilan Pak Bayu n terakhir ya selamat pagi Pak Bayu ya pagi Bu kalau menurut saya eh, pernyataan kekecewaan boleh-boleh aja. Cuma eh, oh, memang biasanya ya kalau kecewa, kalau marah, itu mereka akan balik ke keyakinan dasar mereka. Bisa agama, bisa etnis ya. Tapi soal itu kan memang seperti saya setuju sama Bapak yang tadi. Itu memang ada. Seperti itu cuma boleh jangan selalu dibawa ke sana gitu kata bapak ya kapan kita mau dewasa gitu kalau kayak itu aja terima kasih Pak Sanjaya silakan ya saya punya pengalaman yang sama saya dulu saya keturunan ya tapi nilai nilai nilai PMP saya apa apa semua <laughs> on the top semua on the top uh, dan saya selama sekolah itu mulai ngurus nama WNI apa semua di kenain oh, uang oh, banyak itu uangnya itu untuk keluar padahal orang tua saya itu pas-pasan ya eh, terus nilai saya juga paling tinggi di sekolah tapi karena di situ ada keturunan ya saya nama saya masih ada nama chinese ya eh, dengan nama alias ya di, di tengah-tengahnya ada alias gitu Eh, nggak bisa kayaknya tapi padahal secara itu soal-soal itu sudah saya bisa kerjakan dengan sempurna kalau menurut saya ya saya juga pernah dapat apa ya jalur PM apa PMT itu di PP Bogor karena ranking terus ya jadi tapi di UNER saya nggak nggak tembus gitu karena ada keturunannya itu mungkin ya ya namanya ya namanya di sini ya tinggal di sini ya ya apa ya istilahnya kan sepertinya diperlakukan numpang gitu tapi aneh ya ya, ya saya gak... baik kami sudah menangkap maksud anda Pak Senjaya terima kasih dan Pak Muhammad silakan ya selamat siang siang silakan Pak jadi pejabat-pejabat UI yang demikian itu tidak layak ya itu mereka harus dieliminir karena saya pikir pikirannya cekak dan dangkal tidak mempunyai klub tunggal ikan makanya kita itu kalah dengan Malaysia Malaysia itu di sana juga etnis Tionghoa maupun etnis India dan Arab ya itu diperhatikan lalu mereka merasa memiliki republik ini, republik di Malaysia ya dalam arti sehingga mereka mengacu pertumbuhan negara dengan benar dan mereka itu tidak mempunyai satu ini ya, apa namanya pandangan bahwa wajah pribumi atau bumi putra kalau di sana tidak menjamin otaknya itu pribumi atau bumi putra. Jadi wajah tidak bisa dilihat dari otaknya. Artinya kalau wajahnya itu seperti itu tapi menjual negara, nah, ini kan nggak benar. Seperti yang ada di Republik Indonesia kejadiannya banyak sekali kan pengkhianat-pengkhianat negara dan bangsa ini wajah pribumi tapi menjual republik ini. Inilah yang menjadi celaka. Atas dasar itu, untuk ke depan Indonesia yang dahsyat, Indonesia yang fantastis, kuat dari segi ekonomi dan dari segi moral bangsa dan ketahanan negara, maka seperti itu artinya seperti yang disebutkan etnis dan sebagainya itu seharusnya tidak berlaku maupun agama ya. ya yang jelas adalah negara Indonesia Republik Kesatuan Indonesia itu baik terima kasih Pak Muhammad Pak Suprianto, silakan ya silakan Pak siang siang ya kita harus tunggu Bapak mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi baru kita akan mendapatkan dokter yang baik uh, tidak hanya dokter yang baik, pokoknya lulusan perguruan tinggi yang baik. Karena selama ini uh, seleksi penerimaannya bukan hanya kedokteran saja, itu sudah tidak benar. Contohnya anak saya tahun dua tahun yang lalu mau masuk perguruan tinggi eh, kedokteran di Bandung itu sebelum sebelum tes karena dia dapat PMDK dia harus mengisi formulir eh, yang tercantum di situ 180 juta dan itu minimal terus di Universitas Lampung itu kedokteran eh, yang saya dapat hanya Lampung yang hanya 60 juta tetapi untuk yang lain-lain itu sudah tertera di atas 90 juta untuk di Jakarta yang negeri. Kalau untuk swasta, itu paling rendah itu Mustopo, itu 185 juta. Tanpa dites, pasti masuk. Begitu Bapak. Yeah. kita harus tunggu mungkin 20 tahun, paling tidak, eh, ya mungkin dua tiga generasi lagi dari kita lah. Baik. Kalau Terima kasih Pak Suprianto, kami sudah menangkap maksud Anda dan satu menelpon terakhir dari Pak Arifin. Silakan Pak. Ya, uh, komentar saya begini Pak, simpel aja. Dari dulu waktu zaman saya sekolah, waktu mau masuk universitas itu juga sama. Formnya yang menurut saya mungkin kita merasa ada diskriminasi atau gimana. Nah sekarang kita balik lagi. Kalau menurut saya saat ini, kalau saya juga memberi pandangan juga pada pesan-pesan yang sebelumnya, kalau kita punya cita-cita simple tidak bisa di UI kita pindah ke sekolah lain tidak bisa di sini kita sekolah di swasta karena menurut saya sih kalau ngotot masuk sekolah negeri kalau sama saya pikir dulu tuh kita dapatnya lotre udah pintar aja nggak nggak lolos punya duit nggak lolos jadi saya berharap mungkin kita itu memang harus bersabar karena kita ini perusahaan kalau untuk bicarakan soal ini terutama sangat sensitif pak menurut saya menurut dan kalau input saya untuk pada rekan-rekan yang anaknya mau sekolah ternyata nggak nggak diterima kalau saya bilang lebih baik jalur itu banyak mau jadi dokter silakan mau sekolah di mana boleh karena kalau anda kalau sudah misalnya anaknya hebat lulusan mana sudah ada malah terkaget-kaget ada yang lulus yang sah universitasnya nggak terdengar tapi kok hebatnya luar biasa menurut saya begitu terima kasih